Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in an-nawawiyah. Namun sebelum kita lanjutkan yang seharusnya membacakan hadis pada hari esok kalau sekarang sudah hafal silahkan. Atau sudah hafal? Eh, bismillah. Allah inna likulli marikatin ma Naam barakallahu fikum ayo ulangi bismillah فبينهما وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرأى حول الماء كالرأي يرأى حول الماء على Sudah bilang ulang belum? Yushiku Ala wa inna likulli Ala wa inna likulli Ala maharimu Ala wa inna Ala wa inna mulukatan Ala Ila salah salah Wa ila Ala wa inna likulli Ayo na'am barakallahu fikum Antum sudah? Sudah? Ya fadal Ayo Tafaqun alaih. Ayo nambal kalau fikum. Yang belum siapa kemarin? Sob Al-Fidal. Bismillah. Rasulullah وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حولهما يشيك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملكهما ألا وإن ثم الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله Naam barakallahu fikum ahsantum. Antum mufrad sudah? Sudah Restoran? Sudah? Eh, barakallahu fikum. Antum restoran? Sudah sudah. Eh, ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mustabihat. Antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas pula ke keharamannya. Nah, itu bagaimana solusi yang tepat secara syariat barakallahu fikum kalau melihat perkara tersebut? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik, yakni hunaka umurun mustamihatun bainal halal wal haram. La yudra hal hiya minal halal aw hiya minal haram. Di sana ada perkara-perkara yang samar antara yang halal dan antara yang haram. Enggak diketahui apakah dia nah barakallahu fikum termasuk yang halal atau termasuk yang haram, enggak ada yang ketahui. Li'annaha tanaza'u fiha al-adillah. Kenapa? Karena dalilnya pun juga apa? diperselisihkan. Na barakallahu fikum. Adillatun tadullu ala annaha halal. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut halal Wa adillatun tadullu ala annaha haram. Ada pula dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut haram. Inilah yang bikin orang tersamarkan. Ini halal atau haram itu loh yang rajih itu. Yang kuat ini haram atau halal? Mustabih. Perkaranya samar. Naam. Dalil ini menunjukkan haram. Yang satunya menunjukkan halal. Wa hadza mimma ikhtalafa fihi ulama. Perkara yang seperti ini termasuk perkara yang para ulama memperselisihkan. Faba'duhum afta bijawazih. Sebagian mereka berfatwa untuk diperbolehkan melakukan perkara-perkara tersebut walaupun masih samar. Wa afta bitahrimih. Sebagian mereka berfatwa haramnya melakukan perbuatan yang samar tersebut. Nah, Nadharan dalam keadaan memandang dan juga melihat li'anna kullu wahidin minhum rajjaha janiban minad dalil. Karena masing-masing ulama yang merojihkan tadi itu nah barakallahu fikum atau masing-masing ulama yang berbeda pendapat tadi merojihkan dengan salah satu nah barakallahu fikum pendapat beserta dalil yang dia bawa itu yang membuat orang samar fahadha mustabihun la yudra adapun yang ini adalah perkara yang samar yang la yudra tidak diketahui hal huwa minal halal au minal haram. Kalau ini terang-terangan ini ya, enggak jelas intinya enggak eh, diketahui apakah dia bersumber dari yang halal ataukah bersumber dari yang haram. Kata beliau, fa innahu yutraq min babil ihtiyat wat tawarru' hatta yatabayyana amruhu. Yang seperti ini yang tidak jelas ini halal atau haram, itu ahsannya ditinggalkan. Dalam bab apa ihtiyat? Apa ihtiyat? Berhati-hati. Wat tawarru' dalam rangka wara'. Apa tadi ihtiyat artinya? Bawahan berhati-hati, tawarru' dalam rangka warak meninggalkan perkara-perkara yang justru apa? dikhawatirkan nanti terjatuh dalam perkara yang haram. Hingga apa? Sampai benar-benar nampak perkaranya. Benar-benar apa? Nampak perkaranya. Fa intabainya tabayyana annahu haram yutrak nihaiyan. Kalau seandainya nampak jelas bahwasanya itu adalah haram, ditinggalkan na'am barakallahu fikum nihaiyan. Maksudnya ditinggalkan langsung secara langsung, ditinggalkan. Kalau jelas itu adalah haram secara total gitu. Wa intabanya tabayyana annahu halalun ukhida, Namun jika nampak bahwasannya perkara itu adalah halal, sesuatu tersebut adalah halal, ukhida boleh diambil. Mafhum salat Naam. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabihun fa innal wara'a wal ihtiyata tarku hadzal syai'. Adapun sesuatu yang belum nampak ha, dalam keadaan dia samar, apakah dia halal atau haram, maka perkara yang wara' dan berhati-hati adalah meninggalkan sesuatu tersebut. Mahum, walaupun dalam bab seperti ini para ulama nam membahas secara panjang lebar dalam kitab fikih yaitu mengenai lukotoh dan lakit. Nah, bab lukotoh sama lakit. Lukotoh itu barang temuan. Nah, barang temuan kadang orang ragu ini halal atau haram, punya siapa? Kemudian kadar yang dia temukan itu berapa harganya? Nilainya berapa? Nah, barakallahu fikum lakit. Lakit biasanya digunakan untuk orang yang enam anak temuan. enam ya? Itu pembahasannya dalam kitab fikih. Nah, yang jelas barakallahu fikum, kalau perkara tersebut meragukan, kita khawatir nanti terjatuh dalam perkara yang haram, ahsan sebagaimana beliau arahkan tadi. Untuk warak dan berhati-hati ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum karena kalau perkara yang meragukan solusi yang terbaik ya yang Rasulullah arahkan da'ma ribuk, ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Mahfum salah ya? Ikhwan fi din azan wasakumullah kita lihat berikutnya. Qala la ya'lamuhunna katsirun min minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi perkara-perkara yang samar tersebut antara halal dan haram itu kebanyakan manusia enggak mengetahuinya. Li'anna aktsaran nas juhalun. Karena kebanyakan manusia bodoh. Inilah keadaan manusia pada asalnya. Nah, kebanyakan manusia itu juhal, bodoh. Sehingga apa? La ya'rifuna tariqal istidlal wa tarjih. Mereka tidak mengetahui jalan untuk berdalilkan serta untuk merajihkan. Nah, oleh karena itu kita hendaknya senantiasa merasa diri kita itu bodoh dan kurang sehingga ada motivasi, semangat untuk memiliki dan untuk mempelajari ilmu syar'i Al-Qur'an was sunnah. Tapi kalau kita merasa sudah puas dengan ilmu yang kita miliki, merasa tidak butuh lagi dengan ilmu, itu biasanya mengarah kepada kesombongan. Paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya meremehkan yang lainnya. Dia merasa yang paling pintar sendiri, merasa yang paling cerdas sendiri. Jangan. Nah, barakallahu fikum, sebanyak apa ilmu yang kita miliki itu masih dikatakan sedikit. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memotivasi, memberikan dorongan pada diri-diri kita untuk apa memerangi yang namanya penyakit yang berbahaya itu al-jahl, penyakit kebodohan ini wa nau'ul adillah wa nau'al adillah dan mereka juga tidak mengetahui jenis dalil wa nau'al istidlal dan juga tidak mengetahui jenis pendalilan qauluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas ucapan Rasulullah yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya dalla ala annal qalila minan nas ya'lamuhunna ini menunjukkan bahwasanya ada segelintir sedikit dari kalangan manusia mengetahuinya cuman kebanyakannya tidak tahu gitu loh na'am Wahum wahum rasikhuna fil ilmi. Siapa yang tahu itu? Yang tahu mereka lah orang-orang yang mendalam ilmunya. Rasikhun itu dikatakan rasikhun karena mendalam ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Ya'lamuna hadhil mustabihat yang mereka mengetahui perkara-perkara yang samar ini. Hal hiya minal halal atau minal haram? Perkara-perkara yang samar tersebut termasuk bagian dari yang halal atau termasuk bagian dari yang haram? Orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Wa bima an'amallahu alaihi 'alaihim minal ilmi wal fahm. Yang demikian itu sebabnya karena apa yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka berupa ilmu dan pemahaman. Ini penting sekali barakallahu fikum. Di samping kita punya ilmu, pemahaman sangat penting. Jangan cuma mengandalkan hafalan saja tapi tidak faham jangan. Tapi berupaya untuk memahami apa yang sudah kita hafalkan. Karena pemahaman penting sekali. Suatu ketika antum hafalannya kuat tapi kalau enggak faham itu sangat disayangkan. Karena orang butuh pemahaman dari yang kita miliki. Namun bagaimana yang tepat dan yang bagus? Al-ilm kemudian setelah kita mengilmuinya, menghafalnya. Setelah menghafalnya, nah barakallahu fikum otomatis di situ dituntut untuk memahami dan jangan lupa mengamalkannya. Nah barakallahu fikum karena kalau ilmu Orang punya ilmu tapi nggak bisa memahamkan atau tidak paham, itu manfaatnya kurang. Manfaatnya kurang. Nah, tapi kalau ilmunya walaupun sederhana, sedikit, dia faham, bisa memahamkan orang lain itulah yang dicari. Nah, tapi yang lebih baik adalah ilmunya banyak, faham dan bisa memahamkan orang orang lain. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa ma'rifati qawaidil istidlal wa tarjih. Dan sebabnya orang-orang yang dalam ilmunya tadi mereka mengetahui karena apa yang Allah taala berikan nikmat atas mereka berupa ilmu dan pemahaman serta pengetahuan terhadap kaedah-kaedah pendalilan serta tarjih di dalam menguatkan sebuah nah barakallahu fikum perkara yang diperselisihkan. Mafhum ya? Karena sudah kita lewati, terkadang tersamarkan itu karena nah barakallahu fikum terjadinya tanakut, seakan-akan tanakut, kontradiksi. Nah, ini kalau orang nggak paham dikirain ini bagaimana ini dalil kepertabrakan, Enggak mungkin as-sunnah wal Quran bertabrakan. Nah, kalau dia paham, dia mencari cara lain apa solusinya? Solusinya dijamak dulu. Di Dijama itu sinkronkan, digabungkan. Ini maknanya seperti ini, yang ini maknanya seperti ini. Sehingga apa? Tergabungkan dan tidak terbekas di situ apa? perkara yang dianggap kontradiksi tadi. Kalau nggak bisa barulah menginjak pada perkara yang berikutnya yaitu apa? Nah, barakallahu fikum an-nasikh wa wal mansukh. Paham ya? Nah, jangan-jangan sudah ada yang dihapus dalilnya. Sehingga yang diamalkan adalah penghapusnya. Adapun yang dihapus yang diamalkan. Mahum. Kemudian kalau ternyata ditelusuri lagi kok nggak ada, nggak diketahui mana yang duluan muncul, dalil yang pertama dalil yang kedua, maka tarjih. Menggunakan apa? Tarjih. Mana yang rajih kira-kira di antara dua dalil tersebut? Nah, seperti ini butuh apa? Butuh pengetahuan dan ilmu yang luas. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah berikutnya. Faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha. Maka barang siapa yang nampak baginya bahwasanya itu adalah halal, maka hendaknya dia mengambilnya. Wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Dan barang siapa yang nampak bahwasanya itu adalah haram, maka hendaknya dia meninggalkannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya, karena perkaranya jelas, halal halal, haram haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal apa? diambil. Wa man istabaha 'alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu 'anha. Hadha huwa al-mawqif min al-mustabihat. Adapun barang siapa yang merasa tersamarkan terhadap perkara tersebut, tidak jelas halal haramnya, maka yang selayaknya bagi dia tawakuf. Tawakuf dalam artian apa? Berhenti. Dia enggak mengamalkannya tidak pula apa? Nah, barakallahu fikum terjerumus dalamnya. Intinya berhati-hati. Nah, tidak malah justru mencoba misalkan. Tahu kalau itu perkara yang samar jangan didekatin. Nah, nunggu sampai benar-benar jelas gitu loh. Apakah itu termasuk perkara yang haram atau halal? Seperti itu. Tujuannya apa barakallahu fikum? Wa melihat Nabi qala sallallahu alaihi wasallam atau kata beliau, hada huwal mauqifu minal mustabihat." Inilah mauqif prinsip yang benar di dalam menghadapi perkara-perkara yang mustabihat yang samar. Jadi lebih baik kalau kita tidak apa? Tidak terjerumus, tidak na'am barakallahu fikum mengambil atau tidak melakukan perkara yang samar tersebut, ditinggalkan. Karena tujuannya tujuannya berikutnya ini tujuannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam faman syubhat maka barang siapa yang meninggalkan syubhat meninggalkan perkara-perkara yang samar tadi ai ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya at-tark maknanya ittaqa apa maknanya yaitu orang tersebut menjadikan antara dirinya dan antara perkara syubhat wiqayatan sebuah benteng eh? sebuah benteng atau pemisah yaitu at-tark meninggalkan jadi kalau itu perkara syubhat tinggalkan saja sudah enggak perlu kita ngecek jangan-jangan seperti ini masa sih kalau itu perkara syubhat tinggalkan itu lebih selamat. Nah, kita lihat. fakodistabar istatara dini wa ini tujuannya. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya. Karena dia berhati-hati, menunjukkan orang itu berhati-hati itu loh. Sudah tahu perkara syubhat yang samar, jangan malah kita datangi. Jangan malah kita terjun atau melakukan atau mengamalkannya, tapi justru lebih baik kalau kita meninggalkannya. Kenapa? Karena tujuannya Sesungguhnya yang seperti itu lebih bisa mensucikan agama dan kehormatannya. Mahfum insyaallah ya? Naam. Ai nazzah dinahu min an yatanawal al-haram wa nazzaha 'irdahu aidan min an yatakallama an-nasu Tujuannya apa? Dia na barakallahu fikum mensucikan agamanya dari perbuatan melakukan atau mengambil perkara yang haram dan mensucikan kehormatannya na barakallahu fikum dari apa? Dari pembicaraan manusia terhadapnya. Kalau dia berhati-hati dengan perkara subhat, perkara samar, orang akan apa? Akan segan, enggak akan bicarakan dia. Tapi kalau dia ternyata kok senang dengan subhat, orang akan bicara. Si fulan itu bagaimana? Perkara yang samar kok malah datangi, ya enggak? Tapi kalau antum berhati-hati meninggalkan, orang akan apa? Akan tenang, enggak akan bicarakan. Nah, Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fid din, a'azzani wa lakukan amalkan perkara-perkara yang jelas halal dan tinggalkan perkara-perkara yang jelas apa? haram ada perkara yang mustabihat tadi yang samar tadi, ahsannya kita berupaya untuk meninggalkannya. Dalam rangka apa tadi? Untuk mensucikan agama dan kehormatan. Antum perhatikan lafaz irdah itu. Irdun itu lain dengan ardun, lain dengan aradun. Ada irdun, ada aradun, ada ardun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau irdun kehormatan, kalau ardun luas. Kalau aradun nasibun juz'un qalil. Bagian yang sedikit. Ya dinahu bi aradun menedunnya Jadi ada tiga ya. Irdun sama apa? Ardun sama aradun. Paham belum? Bedanya ini pahami baik-baik karena kadang jumpa enggak ada harokatnya lu bingung nanti bacanya irdu, irdun atau kalau antum bilang Ya dinahu bi irdin menedunnya dunya. Ah, artinya lain lain lagi nanti. nanti. Biasanya kan gak ada harokatnya. Oleh karena itu pahami baik-baik. Ada irdun, ada ardun, ada aradun. Paham belum ya, Kalau aradun dalam hadis itu ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya itu juz'un qalil artinya bagian sedikit. Secuil. Menjual agamanya dikarenakan apa? Dikarenakan ingin mendapatkan secuil daripada bagian dunia. Itu aradun. Paham insyaallah ya? Tapi kalau ardun arduhu arduhas samawati wal ard ardu luas ardun luas paham bedanya ya kalau irdun kehormatan ayo coba diulangi kalau ardun apa ardun kalau irdun kalau aradun eh, bagian yang kecil segelintir, secuil paham ya? itu bedakan, tulisannya sama ain, roh, dha paham ya? Nah, barakallahu fikum dot itu ya. Nah, barakallahu fikum itu artinya ternyata beda-beda dengan bacaan yang beda tadi itu. Jadi bacaannya yang keliru ya. Wa nazzaha irdahu bukan wa nazzaha ardahu. Paham ya kalau ardahu artinya luas nanti. Mau insyaallah ya bedanya ya. Coba diulangi bedanya di Irdun. Apa? Aradun. Apa? Apa? Luas. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, faman tarakal mustabihat hasala ala hatainil khaslatain. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia apa? telah mendapatkan dua kriterinya atau dua sifat ini. Apa itu? Pertama, perhatikan baik-baik, orang yang menjauhkan meninggalkan perkara syubhat, dia akan meraih dua perkara dua kriteria, dua sifat yang sangat indah ini. Pertama, bara'atul din, yakni taharatuhu wa nazahatuhu. Yang pertama apa? Nam sungguh dia telah apa? mensucikan dan membersihkan agamanya. Itu. Nah, yang pertama apa? Nah, barakallahu fikum bara'atul din, mensucikan agama dan juga membersihkannya dari kotoran apa? kotoran syubhat tadi itu. Mohon insyaallah. Yang kedua, wa taharatul ird, dan sucinya kehormatan. Kehormatan dia suci. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek. Karena orang itu mandang, "Wis si fulan ini kenapa kok mendatangi perkara syubhat? Si fulan ini kenapa kok makan harta yang tidak jelas?" Kan jadi pembicaraan orang, menjadi bahan pembicaraan orang karena dia apa? melakukan atau mengambil perkara yang masih samar tadi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu sebutkan dalam pantun yang sangat indah, kalau orang itu eh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori kehormatannya, walaupun pakaiannya jelek, dia akan dianggap bagus. Paham ya? Nah, karena bagusnya anggapan tersebut bukan semata-mata pakaiannya, tapi dia tidak mengotori kehormatannya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Masih ingat antum? Antum masih ingat? Antum masih ingat? Antum masih ingat? Idil mar'u Hah, masih ingat antum? Masih ingat? Apa? Idil mar'u Antum? Apa? Antum? Awa. Fakullu ridain tadi bihi jamilu. Nam, Artinya apa? idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Nah, artinya apa? Apabila seseorang tidak mengotori nam harga dirinya kehormatannya dengan perkara yang jelek, nah maka setiap ridak pakaian yang dia pakai, pakai itu akan apa indah. Namanya. Jadi indahnya bukan semata-mata pakainya bagus, baru itu bukan. Karena dia tidak mengotori kehormatannya dengan apa? Perkara yang mencela tadi, perkara yang tercela. Idil mar'u lam yutnis minal lu'mi irdahu fakullu ridain yartadihi jamilu. Nah, artinya apa? Idil mar'u lam yutnis minal lu'mi irdahu artinya apa? Artinya apabila seseorang itu tidak mengotori dengan sebuah kejelekan kehormatannya, maka setiap pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Walaupun pakaiannya tidak baru. Paham ya? Karena dia menjaga apa tadi? Menjaga kehormatannya. Maaf insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi dua sifat dua kriteria ini didapatkan bagi orang yang meninggalkan perkara syubhat. Maaf masalah ya? Sudah kita lewati. Nah, perkara syubhat itu bisa dilawan dengan ilmu. Kalau orang berilmu insya Allah dia nggak akan samar dia. Oleh karena itu orang-orang yang selamat dari perkara yang samar tadi siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Maaf masalah itu ya? Na'am kalau fikum. Tapi kalau orang dangkal ilmunya, orang itu masih dalam keadaan jahil bodoh, itu biasanya terjatuh dalam kebimbangan ragu, paham ya, bimbang, masih apa? tersamarkan di hadapannya. Ini halal atau haram? Ini perkara yang bid'ah atau sunnah, syirik atau tauhid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena sudah kita lewati bahwasanya permulaan daripada keyakinan sumbernya karena ilmu. Sebagaimana permulaan daripada kebimbangan ragu sumbernya apa? kebodohan. Apa itu? Alamnya Sebutkan al-ilmu al-ilmu bidayatul yaqin kama anna al Naam, al-ilmu bidayatul yaqin kama anna al-jahla bidayatul syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana awal permulaan daripada kebimbangan karena bodoh tadi. Jadi kita semuanya bersama-sama memerangi kebodohan barakallahu fikum karena kebodohan ini musuh kita yang tidak jauh dari badan kita sendiri, berada di tubuh kita Cuman kita terkadang tidak terasa. Allah musta'an. Oleh karena itu ingat baik-baik. Jangan sampai kebodohan justru mengalahkan diri kita. Kita berupaya memerangi terus-menerus. Nam jihad melawan apa? Hawa nafsu. Agar hawa nafsu tunduk dengan dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita perang melawan hawa nafsu saja belum bisa. Kita jangan apa? Jangan keluar-keluar teriak-teriak. Jihad sana, jihad sini. Paham ya? Jihad pertama kali itu yang dilawan adalah apa? Jihadun nafas Jihad melawan hawa nafsu. Nundukkan hawa nafsu kita ini agar tunduk dengan dalil. Kalau dengan dalil itu masih dilawan dalilnya, berarti hawa nafsunya belum tunduk. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah jihad nafas, ada musuh kita yang menghadang di depan kita, setan yang terkutuk. Paham ya? Lawan setan itu agar tidak apa? Agar tidak membisikin kita untuk berjihad karena apa? Dipuji. jihad Nah, berjihad karena untuk apa? Mendapatkan oh si fulan itu pemberani. Paham ya? Kalau sudah bisa melawan setan barulah jihadul a'da. Jihad melawan musuh-musuh Allah taala. Tapi kalau belum bisa melawan hawa nafsu, belum bisa melawan setan tadi, antum berangkat jihad dikhawatirkan justru tidak terima. Kenapa? Karena nanti khawatir dia niatnya lain gitu loh. Apa maksudnya ya? Orang bisa niat ikhlas itu karena sudah merangis setan tadi dan bisa nunjukkan hawa nafsunya. Mahfum? Karena orang terkadang, "Uh, masya Allah si berani ya, walau berangkat dia." Biar dibilang pemberani. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Abi Musa al Ashari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, naabarakallah fiqum muttafaqun alaih, ada salah seorang datang kepada Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana di antara tiga orang tersebut yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Pertama, dia berperang karena tujuannya agar dibilang suja pemberani. Yang kedua, orangnya berperang karena apa? Nah, membela tanah airnya atau dikarenakan membela kabilah marganya. misalnya asofia fanatik dengan marganya, walaupun keliru dibela. Yang ketiga, berperang karena apa? Barakallahu kalafikum enam. Apa yang ketiga itu? Ria Berperang karena agar dipuji dan sanjung orang lain. Rasulullah tanya, Rasulullah mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatul kalimatullah yal ulya fa huwa bisabilillah." Nah, barang siapa yang berperang tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah itulah yang dikatakan fisabilillah. Paham ya? Jadi kalau na'am barakallahu fikum jihad itu enggak langsung semudah apa kita bayangkan kalau berangkat itu enggak diperangi dulu hawa nafsu kita. Tundukkan dengan dalil. Setelah itu diperangi setan agar tidak mengganggu niat kita. Agar niat kita lurus dalam berperang itu apa? Dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya. Wa hatani maziyatan 'azimatan tudibani 'ala al-insan alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dua perkara ini adalah keistimewaan yang sangat besar yang diwajibkan atas manusia agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan perkara-perkara hingga hingga nampak padanya perkara tersebut. Halal atau haram gitu loh. Kalau sudah nampak jelas kalau halal diamalkan, diambil. Kalau haram ditinggalkan. Tapi kalau samar, bagaimana solusi terbaik kalau samar? Samar pun kita tinggalkan. Dalam rangka apa? Untuk mensucikan agama kita dan kehormatan kita. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Artinya apa? apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang aib atau cacat, maka apa? Maka setiap ridak pakaian yang dia pakai itu akan nampak indah. Nampak bagus. Walaupun pakaiannya enggak baru, tapi orangnya menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya Wa idza ra'an nasa yakhtalifuna fiha, apabila engkau melihat manusia, apabila ada orang melihat manusia berselisih di dalam perkara-perkara tersebut, fa hadza yufti. Yang ini berfatwa bi annaha halalun wa hadza yufti bi annaha haramun. Apabila seseorang melihat manusia berbeda pendapat, berselisih, mufti yang ini mengatakan ini halal, mufti yang ini mengatakan ini haram, tawaqqafa wabta'ada anha yang lebih baik kalau belum tahu kejelasannya dia tawakuf dan menjauh darinya. Kenapa? Li'anal khilafah fiha dalilun ala annaha mustabihatun. Dikarenakan timbulnya perselisihan di dalamnya tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara itu masih samar gitu loh. Paham soalnya ya? Oleh karena itu manakala perkara ini samar, orang nggak akan yakin. Paham itu? Contohnya sering kami ingatkan kalau antum suatu ketika berkunjung di sebuah tempat ada makanan-makanan yang memang sudah di enam orang masyarakat itu mengatakan itu makanan yang ada campuran daging babi misalkan. Antum jangan malah penasaran, masa sih, masa sih? Kalau orang situ dan orang muslim terpercaya, percaya. Nah, karena terkadang mereka jual makanan-makanan haram itu tidak langsung dengan nama daging babi itu enggak. Dengan pelesetan-pelesetan. Eh, dengan nama-nama lain, B1, B2, ya kan? B1 daging anjing, B2 daging babi. Hati-hati. Kalau antum mau lewat Jogja Solo, nah Jogja Solo dekat jembatan, dekat Kalasan itu, kiri jalan dekat jembatan, jual 6 masakan atau daging B1 dan B2. B1 itu anjing, B2 itu babi. Jangan mampir ke situ. Paham ya? Subhat. Kenapa? Karena kita sudah lihat tulisan itu banyak orang yang cerita B1 itu anjing, B2 itu babi gitu loh. Jangan malah masa sih anak tak nyoba. Subhat itu tinggalkan. Barakallahu fikum. Berbahaya. Nah, kenapa? Nanti hadis yang akan kita lewati kalau orang malah memberanikan diri terjun dalam perkara syubhat akan terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, barakallahu fikum. Ini hanya mengingatkan ya mungkin sebagian kita nggak tahu kan apa ya B1 itu, apa ya B2. B1 itu anjing, B2 itu babi. Paham ya? Itu udah ma'ruf sudah. Ma'ruf ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian orang belum tahu tapi itu hanya ngasih tahu biar nanti suatu ketika antum melihat itu nggak mampir gitu loh. Karena perkara tersebut perkara yang sangat berbahaya. Nah, kita lihat berikutnya. Qala wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ini hati-hati. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara subhat, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Sudah tahu subhat tinggalkan. Idza tasahalta fil mustabihat wa akhadtaha wa qulta ma fiha khilafun fala ba'sa fiha katanya. Gaya sekali dia. Gaya dia, bergaya dia. Kita lihat. Ha? Apabila engkau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat dan engkau justru mengambilnya, engkau mengatakan selama ini diperselisihkan enggak masalah. Ha? Selama TV Gamal engkau bernyawa berdakwah dengan YouTube diperselisihkan, enggak masalah nah berdakwah dengan YouTube katanya. Foto wae ya sama aja itu ya, dihindari. Dihindari ya, dihindari barakallahu fikum. Perkara-perkara seperti itu bukan perkara yang gampang, perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum jangan bermudah-mudahan karena diperselisihkan akhirnya kita eh, terjun dan melakukan syubhat jangan. Ingat baik-baik sabda Rasulullah, "Inna sa'ida laman junibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan dalam fitnah gitu loh. nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, nah barakallahu fikum atau juga Syekh Mubin Hadil Wadi rahimahullah, mereka memiliki risalah-risalah yang bagus membantah orang-orang yang bermudah-mudahan ini kan khilaf, ini kan perselisihan. Selama diperselisihkan boleh aku milih, selama diperselisihkan gak masalah aku ke situ misalkan, jangan. Selama itu diperselisihkan yang paling baik apa? Menjauh dan tawakuf sampai benar-benar nampak ini halat atau haram. Apa maksudnya ya? Kecuali kalau kita punya ilmu yang merojihkan, ini rojih, yang kuat ini ambil yang kuat dengan dalil walaupun pahit rasanya. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa hadza yajurruka ila an haram. Yang seperti ini ucapan selama itu khilaf enggak masalah kita ambil. Nah, ucapan ini ucapan yang menghantarkan engkau kepada perkara yang haram. annaka idza tasahhalta fil mustabihat, tasahhalta fil haramis sharih. Dikarenakan engkau apabila bermudah-mudahan dalam perkara mustabihat perkara yang samar, niscaya engkau pun akan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, yang terang-terangan. Coba orang-orang yang bermudah-mudahan dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Ha? Yang mereka berdakwah dengan YouTube, berdakwah dengan televisi. Mereka anak yakin bermudah-mudahan selfie. Paham ya? Nam tahu selfie antum? Tahu selfie? Apa itu selfie? Berfoto bareng, paham ya? Karena sudah membolehkan gambar makhluk bernyawa ujung-ujungnya bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang haram yang jelas-jelas haram gambar makhluk bernyawa. Ini kan fatwa ulama, ini kan Syekh Fulan muncul. Itu bukan dalil, ingat baik-baik dalil itu kalau Allah, Allah Rasul. Kalau cuma andalan Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Fulan, Syekh Al Albani, Syekh mubin hadi Hadil Wadi'i, Syekh salal Fauzan, Syekh nubas Syekh Nah barakallahu fikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu dalilnya yang mereka bawa untuk masalah mengharamkan gambar makhluk bernyawa sangat jelas dan gamblang. Jangan cuma dicomot, diambil yang kira-kira membolehkan, jangan. Itu keliru. Ambillah yang apa? Yang ada dalil yang akurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum bisa cek sendiri suatu ketika nanti bagaimana fatwa-fatwa mereka. Nah, jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Ini tadi. Apabila kau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, engkau pun akan bermudah-mudahan pada perkara yang jelas-jelas haram gitu loh. Paham ya? Nah, hati-hati ini barakallahu fikum, dikit-dikit selfie. Ini bukan dakwah selfiah ya, tapi dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu enggak bermudah-mudahan selfie. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati. Gambar makhluk bernyawa itu haram kecuali kalau darurat. Enggak usah bingung. Kalau darurat seperti KTP, paspor, kartu identitas, uang, silakan tafadhol. Tapi kan kita enggak ridho, cuman mereka-mereka yang mengharuskan dosanya bukan kita menanggung. Nah, barakallahu fikum. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya, dan itu juga yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Bas rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali para masyayikh al-sunnah yang telah mengupas tuntas mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa. Jangan bermudah-mudahan Allah musta'an. Ini penting sekali nih, nasihat sangat bagus sekali. Apabila engkau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, niscaya engkau pun akan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram yang jelas-jelas haram. Wa hadza khatarun 'adzimun. Ini adalah bahaya yang besar. Fa idza tasahala al-insan fi ikhtulifa fi fa innahu yatajarra'u 'ala ma udmi'a 'ala tahrimihi. Masyaallah. Apabila seseorang bermudah-mudahan pada perkara yang diperselisihkan para ulama, Nah maka ujung-ujungnya sesungguhnya dia akan mulai berani, berani melanggar lancang untuk apa? Melakukan perkara yang sudah disepakati tentang haramnya. Haramnya gambar makhluk bernyawa itu sepakat atau tidak? Sepakat karena dalil jelas lebih daripada 17 hadis yang sahih. Paham itu ya? Nah barakallahu fikum. Gak perlu masa sih, masa sih. Paham ya? Itu bukan dalil kalau teman masa sih, masa sih. kalau Allah, kalau Rasul. Itu dalilnya. Oleh karena itu ketika Syekh Nubas rahimahullah ditanya di dalam sebuah fatwanya, "Ya Syekh, bagaimana Syekh engkau mengharamkan televisi padahal beliau padahal engkau terkadang muncul di dalam layar dan juga nampak?" Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Syekh Ibnu Bas mengatakan apa? Allah dan Rasulnya mengharamkan gambar engkau mengatakan Syekh bin Bas membolehkan? Maksudnya jangan ikutin aku gitu loh Syekh bin Bas. Kalau seandainya aku liru, Jangan ikuti aku. Walaupun beliau di akhir kalamnya mengatakan haula sawaruni. Mereka itu yang memfoto aku. Mereka itu yang menshooting aku, adapun aku enggak ridho, gitu loh. Paham ya? Jadi permasalahan seperti itu. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian diputar fakta seakan-akan Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan muncul. Hati-hati. Barakallahu fikum, hati-hati. Dan taruhlah kalau seandainya para masyayikh yang muncul yang membolehkan televisi atau video gambar makhluk bernyawa mengatakan itu boleh, itu pun kita katakan keliru karena berseberangan dalil. Kalaulah seandainya itu para ahli istihad, istihad ada dua macam. Istihad ada dua jenis. Istihad yang benar, istihad yang keliru. Istihad yang keliru dapat satu pahala, istihad yang benar dapat dua pahala. Ikutilah istihad yang benar, yang sesuai dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Ini bagus sekali nasihat ini. Fa idza al-insanu fi ma ikhtalafa fa innahu yatadarra'u 'ala ma ujmi'a 'ala tahrimihi. Apabila manusia bermudah-mudahan pada perkara yang diperselisihkan, maka sesungguhnya orang tersebut, manusia tersebut akan semakin lancang dan berani untuk melanggar perkara yang sudah disepakati keharamannya. Wa aidan huwa la yasta la yastabri' lidinihi wa la li'irdihi. Dan dia pun juga apa? Tidak mensucikan agamanya, tidak pula mensucikan kehormatannya. Hati-hati barakallahu fikum, jangan tertipu syubhat, kuatkan ilmu. Jangan tertipu syahwat, kuatkan kesabaran. Nah, barakallahu fikum karena dua perkara ini, asyubhat wasyahwat, lawannya apa tadi? Al-ilmu was-sabr. Al-ilmu was-sabr. Ilmu untuk melawan apa? Syubhat, as-sabru untuk melawan apa? Syahwat. Paham soalnya? ya Nah, dua perkara ini jangan sampai terlupakan. As-sabru untuk melawan apa tadi? Syahwat. Al-ilmu untuk melawan apa? Asyubhat. Itu penting sekali barakallahu fikum. Naam. Jadi butuh kesabaran di dalam berdakwah, di dalam mencari ilmu atau yang semisal. Yang terakhir, wa hadza al afati al-mawjudati fin nasil an. Ini termasuk penyakit-penyakit yang ada pada manusia saat ini. Fa ba'dhum yaqul, perhatikan baik-baik ini ya. Sebagian mereka mengatakan, madama fi dzalika khilafun, falaisa alayya harajun an akhudha bi ayyi qaulin syi'tu minal aqwal. Masyaallah. Ringan sekali dia mengucapkannya. Eh, sebagian orang mengatakan selama ini diperselisihkan, enggak ada larangan bagi bagiku untuk apa? Mengambil ucapan yang mana saja. Terserah aku katanya. Iya. hati-hati ini ya. Nah, kalau diperselisihkan dilihat mana yang rajih gitu loh. Mana pendapat yang kuat, mana istihad yang sahih. Jangan bermudah-mudahan ujung-ujungnya apa? Memilih pendapat yang mudah itu keliru. Pilihlah pendapat yang benar walaupun berat. Paham ya? Karena apa? Karena syariat itu mengarah kepada dalil. Naam, Allahul musta'an. Naqul la, kita katakan tidak. Bal 'alaika an tataharral halal, bahkan wajib atasmu untuk benar-benar mencari yang halal. Li'anna fi'laka hadza qad yajurruka ilal wuqu' fil haram. Karena perbuatanmu ini, bermudah-mudahan ini bisa menghantarkan dirimu kepada perkara apa? Haram. Menjatuhkan dirimu pada perkara yang haram wala tastabri'u lidinika wala li'irdika dan engkau belum bisa mensucikan agamamu serta kehormatanmu wal khilafu la yusawwighu laka alwuqu' fi hadha syai' dan perselisihan tersebut tidak membolehkan dirimu untuk terjatuh dalam perkara tersebut maksudnya bagaimana berhati-hati dilihat perselisihan para ulama itu dilihat jangan ini kan khilafiyah ini kan istihadiyah kalau khilafilah milih yang rajih kalau istiadiah milih istihad yang ben yang benar. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Naam. Jadi nasihatnya sangat bagus sekali perlu kita renungi kembali barakallahu fikum dan seringnya sebabnya ini seringnya bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dalam perkara yang haram yang masih samar tadi ujung-ujungnya bermudah-mudahan pada perkara yang jelas-jelas haram. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum oleh karena itu ikhwan fiddin a'azzani wa azakumullah dakwah salafiyah dimanapun mereka dakwahkan akan tersebar walaupun tanpa menggunakan apa gambar-gambar makhluk bernyawa tanpa menggunakan televisi tanpa menggunakan video-video yang ada gambar makhluk bernyawa akan tersebar coba bayangkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di Arab di Mekah di Madinah berdakwah tapi tersebar enggak tersebar kemana mana ke Ethiopia, Habasyah kemana-mana. Apakah pernah dakwah dengan gambar makhluk bernyawa? Enggak pernah. Hanya beliau mengharamkan. Oleh karena itu perkara yang haram, yang jelas-jelas haram ditinggalkan. Kalau kita enggak berdakwah dengan video enggak terkenal, Ustaz. Nanti biar terkenal kita pakai video. Bisa dilihat di Hong Kong, di Jepang, di Thailand, Bangladesh, India katanya. Nah, ujung-ujungnya apa? Tadi itu, bermudah-mudahan. Jangan warakallahu fikum. Antum berdakwah itu bukan agar dikenal bukan. Bukan mencari ketenaran, Nah, tapi yang cari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan nari amplop. Tahu amplop antum? Hati-hati, dakwah kalau udah nyari amplop itu bahaya sekali. Niatnya sudah tercoreng niatnya. Paham ya? Dakwah yang cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kalau orang itu nari amplop, itu enggak mau ngajar orang segini, sedikit-sedikit kayak gini. Kenapa kok enggak mau? Dapatnya sedikit uangnya. Uangnya. Nah, tapi dakwah yang dicari wajah Allah Subhanahu wa taala walaupun dua orang diajarin, Nah, Masya Allah. Itu dakwah al-sunnati wal jamaah. Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i. Dan juga yang setelahnya. Dan juga yang lainnya. Para masyarakat al-sunnah. Itu kalau berdakwah sangat berhati-hati sekali. Bahkan beliau suatu ketika pernah disodorkan bantuan dari Kuwait. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fala. Tidak. Karena beliau sangat berhati-hati. Padahal bantuan kalau tanpa syarat itu masih ada toleran. Beliau berhati-hati sekali. Jangan sampai gara-gara bantuan mencoreng dakwah salafiyah. Allah musta'an. Jadi Al-Qur'an was sunnah dalil Nah barakallahu fikum melarang kita untuk minta-minta. Melarang kita untuk ngemis, tasawul dilarang. Tapi dalil syariat ini tidak melarang kita menerima pemberian orang lain. Itu enggak kan baik-baik itu ya. Menerima pemberian orang lain, hadiah dari orang lain itu boleh terima. Paham ya? Nah barakallahu fikum dan tidak ada anjuran untuk menolak sebagaimana hadis yang sudah kita lewati bersama. Hadis siapa itu? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, idza ja'aka malun atau semaknan itu apabila datang kepada harta, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih." Apabila datang harta kepadamu, ambillah harta tersebut, jadikanlah milikmu atau kamu sedekahkan kalau kamu merasa cukup. Itu menunjukkan bahwasanya dalil itu mengarahkan apa? Kita untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudahan meminta-minta. Nah, barakallahu fikum, tapi tidak ada larangan untuk menerima pemberian orang lain. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbullahu wa walhamdulillahi rabbil alamin.